Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah habibakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan nah, pelajaran yang selanjutnya mengenai rincian daripada al-ahkam atau taklifiyah hukum-hukum pembebanan syariat ini. Karena pada asalnya yang terbebani syariat ini bukan hanya manusia saja, jin juga masuk. Sebagaimana keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada ku Berarti nah barakallahu fikum pembebanan syariat ini sifatnya apa? Umum, jin dan manusia masuk. Apa maksudnya ya? Nah, ahkam al-ahkam at-taklifiyah ini. Buktinya ada jin yang kafir juga ada, yang muslim juga ada, yang mukmin juga ada. Sebagaimana manusia sama, manusia juga ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang musliman itu. Nah, menunjukkan hal tersebut apa barakallahu fikum Allah taala isi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Lamla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Kami yang menunjukkan maksudnya jin ada yang Naam durhaka, ada yang taat, ada yang muslim sebagaimana manusia. Mahfum salah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Naam, pembebanan syariat ini sifatnya umum. Bahkan orang kafir saja pada asalnya terbebani oleh syariat tersebut cuman mereka enggan. Eh, enggan dan menolak sehingga mereka tetap berada di neraka sakor. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu, "Lam nakum minal musallin." Masalah salakakum fi Apa yang menjerumuskan kalian ke dalam neraka saqar? Qalu, orang-orang kafir mengatakan, lamna kuminal minal musallin." Dulu kami bukan termasuk orang yang salat. Paham ya? Berarti pada asalnya pembebanan itu kan umum sifatnya. Manusia dan jin semuanya. Cuman karena mereka kufur, mereka enggan masuk dalam siksaan tersebut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Qala al-mu'allif rahmatullah alaih, al-Imam Syihabuddin al-Amriti rahmatullahi alaih wal hukmu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruhu ma'ma hurrima. Sekarang mengenai na'am barakallahu fikum al-ahkam at-taklifiyah. Qala Syekh Muhammad bin Shalih utsaimin rahimatullah "Hadhihi khamsatun." Ini lima perkara. Fal ahkamu at-taklifiyatu khamsatun, maka hukum-hukum pembebanan syariat ini ada lima. Wa tariqul ilmi biha at-tatabbu' wal istiqra' dan jalan metode prinsip cara mengetahuinya adalah dengan cara at-tatabbu' wal pengecekan dan penelitian. Paham ya? Dicek, diteliti ternyata nah barakallahu fikum dijumpai ada lima ini. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Kita lihat sini, wa dzalika li anna syar'a an ya'mura bisyai' aw yanha anhu aw yaskut. nah Dikarenakan yang seperti itu kata beliau, nah barakallahu fikum, yang demikian itu karena syariat ini imma memerintahkan terhadap sesuatu, berarti apa? Masuk di dalamnya apa? Imma wajib, imma sunnah itu. Karena perintah ada dua, perintah yang harus dikerjakan berarti wajib, perintah yang bentuk perintahnya tidak harus dikerjakan berarti apa? Sunnah. Paham ya? Au yanha atau syariat ini melarang darinya. Nah, melarang darinya ada dua kemungkinan juga, larangan yang sifatnya harus ditinggalkan berarti apa? haram, kemudian larang yang sifatnya tidak harus ditinggalkan berarti apa? makruh. Au yaskut. Nah, yaskut ini yang mubah. Nah, tidak ada nah barakallahu fikum pengharaman, tidak pula apa? penghalalan. Hukum asalnya mubah. Apa artinya? Fahadi aqsamun salasatun. Ini adalah tiga pembagian. Fa inna an fa in amara bisyai'. Nah, jika nah barakallahu fikum Nam syariat memerintahkan dengan sesuatu fa imma an ya'mur bihi 'ala sabil ilzam ya kan? Imma syariat itu memerintahkan dengan perintah tersebut dalam bentuk ilzam harus dikerjakan. Ilzam itu harus dikerjakan. Aw 'ala sabil ikhtiyar atau dalam bentuk pilihan. Kerjakan silakan, tidak tidak masalah. Cuman kalau ngerjakan afdal berarti sunnah. Yang pertama tadi wajib ya. ya yaitu syariat memerintahkan dalam bentuk ilzam harus dikerjakan berarti wajib. Yang kedua, awal 'ala sabil atau dalam bentuk pilihan. Ngerjakan silakan, meninggalkan tidak masalah, cuman kalau ngerjakan afdal berarti apa? Sunnah. Nah. Fal awal wajib wasani mandub. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah mandub. Enggak enggak usah bingung. Mandub mustahab sunnah apa sama semua. Mandubun eh, mustahabun sunnah itu artinya sama semua artinya. Masnun juga sunnah. Paham ya? Cuman istilah-istilah itu cuman istilah-istilah saja, artinya sama. Enggak usah bingung ya. Hukumnya apa mustahab? Berarti apa sunnah. Hukumnya apa mandub? Berarti sunnah. Naam. Wa manaha anhu iman yanha anhu ala wajhil ilzam bitark dan adapun apa-apa yang dilarang oleh syariat itu ada kemungkinan imma an yanha anhu imma larangan tersebut nah dari perkara yang nah larangan tersebut imma bentuknya apa ala wajhil ilzam bitark dalam bentuk harus meninggalkan Ala wajhil Islam tarik maksudnya dalam bentuk harus meninggalkan berarti apa? Haram. Wa imma ala sabil ikhtiyar. Dan kemungkinan yang kedua apa? Enam larangan tersebut adalah larangan dalam bentuk dia masih dalam bentuk pilihan. Mau meninggalkan silakan, tidak tidak masalah, Cuma yang afdal men, meninggalkan berarti apa makruh. Kan gitu. Makruh yang afdal meninggalkan, walaupun mengerjakan pun enggak berdosa. Sunnah yang afdal mengerjakan walaupun meninggalkan enggak berdosa. Maksudnya ya? Naam. Fal awal wajib. Nah, kata beliau fal awal haramun wasani makruh. Yang pertama adalah haram, yang kedua adalah makruh. Karena haram ini apa? Larangan dalam bentuk harus ditinggalkan. Oh ya. Nah, kalau makruh ini yang mau meninggalkan silahkan, tidak tidak masalah, cuman abdalnya meninggalkan itu. Wa imannya sekuta fahadah mubah. Adapun yang didiamkan oleh syariat ini, mendiamkannya syariat, maka ini yang dikenal mubah. Boleh-boleh saja. Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yadi'a sariful ibahah. Sebagaimana ungkapan oleh Imam Sa'di Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimatullah alaih dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah itu. Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yadi'a sariful ibahah. Pada asalnya hukum asalnya adat istiadat boleh-boleh saja. Nah, hingga datang dalil yang mengharamkan atau memalingkan dari pemulihan tersebut. Paham ya? Untuk masalah ibadah bagaimana? Wa kullu fi'li ta'atin mahdhuru ghairu alladhi fi syar'ina madhkuru. Semua perbuatan ketaatan, ibadah dan semisalnya itu haram hukum asalnya. Sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Paham ya? Nah, oleh karena itu kalau misalkan ada orang mengatakan itu ibadah, Maulid Nabi, Isra Mi'raj atau halal bil halal, eh, katanya itu adalah ibadah, haram hukumnya? Haram karena enggak ada datang dalil yang mensyariatkannya. Tidak datang dalil yang mensyaratkannya. Salat hukum asalnya ibadah enggak? Ibadah. Tapi kalau di salat zuhur 5 rakaat haram enggak? Haram karena enggak ada dalil yang mensyaratkannya. Paham maksudnya ya? Naam. Adapun adat istiadat, kebiasaan hukum asalnya boleh-boleh saja hingga datang dalil yang apa? mengharamkannya. Paham ya? Memalingkan dari pembolehan. Seperti misalkan kebiasaan orang sini itu kalau ada orang meninggal, itu nanti diperingati tahlilan satu pekan dan semisalnya. Nah, ini adat enggak ini? ada di situ tapi manakala ada datang dalil yang mengharamkan ada tersebut jadi haram itu loh yaitu perkara itu perkara muhdats yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya serta para salafun saleh paham itu ya nah barakallahu fikum man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya atau syariatnya dari kami maka amalan tersebut tertolak nah mafhum soalnya ya wa imannya sebut fa hadha mubah imma syariat ini membiarkan mendiamkan itu. Nah, tidak memerintahkan, tidak juga melarang. Ini perkara mubah. Antum aslinya nah barakallahu fikum membawa tangga ya. Tangga itu aslinya mubah atau enggak? Boleh atau membawa silakan enggak enggak masalah. Tapi kan untuk perkara mubah ini dia akan mendapatkan pahala atau dosa tergantung dengan niat dan tujuan. Ya enggak? Tergantung niat dan tujuan. Nah, barakallahu al-umur bima qasidiha. Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Nah, manakala mubah seperti ini, dia nggak bisa dihukum ya mubah. Paham ya? Hukumnya haram membawa tangga. Ada? Nggak ada. Hukumnya wajib membawa tangga. Nggak ada. Cuman niatnya apa tujuannya itu loh. Setelah dengan adanya niat dan tujuan tadi akan muncullah sebuah hukum yang lain itu loh. Paham ya? Naam. Ternyata dia bawa tangga tujuannya untuk apa? Untuk memperbaiki naam atap masjid misalkan. Jadi masyru' disyariatkan. Kan itu. Nah, yang ini bawa tangga tujuannya apa? Untuk mencuri. Haram. Paham ya? Aslinya hukum asal bawa tangga apa? Boleh mubah. Paham? Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang contohnya hukum asal, na'am. Misalkan dia aslinya wajib jadi haram ada enggak? Aslinya wajib jadi haram ada enggak? Ada ya, contohnya adalah orang menghadiri sholat jamaah di masjid. Hukumnya apa? Wajib. Tapi ternyata dia ke masjidnya itu bukan apa? Bukan untuk menghadiri, menghadiri sholat. Paham ya? Tapi untuk apa? Datang ke masjid untuk mencuri sandal. Paham ya? Ke masjidnya mencuri sandal. Jadi haram dia ke masjidnya. Karena mencuri sandal tadi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, jadi mencuri sandal tadi kan istilahnya dia kalau masjid itu kan aslinya kan Nah, barakallahu fikum hukum asalnya mubah dia ke masjid secara global ya. Mubah ya bukan wajib ya. Secara globalnya ke masjid mubah enggak? Mubah, tapi dia mau ke masjid mencuri sandal jadi haram hukumnya. Nah, seperti itu. Untuk masalah salat nanti ya wajib. Nah, perkara yang wajib ya wajib. Cuman nah barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, untuk perkara yang wajib itu nanti masalah kemampuan atau tidak mampu itu aja. Paham ya? Nah, karena sebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahmatullahi alaih dalam Qaidul Fiqhiyah juga walaysa wajibun bilaktidari wala muharramun ma'attirari kata beliau. Eh, tidak ada perkara yang wajib manakala dia tidak mampu. Dan tidak ada perkara yang haram manakala keadaannya darurat. Jadi kalau dia tidak mampu, perkara itu tidak jadi wajib. Aslinya sholat dengan berdiri. Bagi yang mampu wajib enggak? Wajib. Tapi kalau dia tidak mampu, tidak wajib. Boleh dengan duduk. Tidak mampu, boleh dengan berbaringan itu sholatnya. Nah, aslinya perkara yang haram. Nah, itu haram kan enggak boleh kita melaksanakan atau melakukannya kan. Tapi karena keadaan darurat jadi apa? Boleh. Paham ya? walaysa wajibun bila iqtidari wala muharramun ma'at tirari udah kan udah itu di kaidah fikih ya, insyaallah kapan-kapan kita baca insyaallah taala na'am dalam sini li'annahu ja'a 'an nabi sallallahu alaihi wasallam fima yurwa anhu annahu qala dikarenakan telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diriwayatkan Nam sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata atau bersabda, "Wa masa kata anhu fa huwa dan perkara-perkara yang syariat itu diam darinya berarti itu adalah ampunan. Ampunan dalam artian diperbolehkan mubah. Maafkan soalannya ya. Fahada nam wajhu inhisaril ahkam bi khamsati aqsam. Dan inilah sisi pembatasan hukum-hukum itu menjadi lima pembagian saja. Lakin al-mu'allif dzakara qismaini akhiraini yunaza'u fihima. Akan tapi beliau nanti akan menyebutkan dua pembagian yang apa? Yunazza'u fihima yang diperselisihkan pada keduanya. Apa Nah, barakallahu fikum. Naam. Diperselisihkan maksudnya bagaimana nanti kita lihat nanti. Yang jelas apa? Yang jelas ahkam taklifiyah itu yang berkaitan dengan amalan-amalan kita ini lima ini. Wajib, kemudian apa? Sunnah, mandub atau mustahab sama aja ya. Kemudian sama haram, sama makruh, sama mubah. Ada pun wajib, sunnah, haram, makruh itu masing-masing memiliki hukum tersendiri. Paham ya? Memiliki hukum tersendiri. Kalau wajib, nah barakallahu fikum berarti harus dikerjakan. Paham ya? Kalau sunnah boleh dikerjakan boleh tidak, yang abdulnya me mengerjakan. Kalau haram harus ditinggalkan. Kalau makruh boleh meninggalkan boleh tidak, tapi abdulnya meninggalkan. Kalau mubah tergantung niat dan tujuannya. Tergantung niat dan tujuannya. Dia minum kopi, hukum asalnya apa? Minum kopi itu. Hah? Mubah mau minum kopi merek apa saja silakan, Nescafe atau misalkan apal api misalkan, mubah enggak? Mubah. Tapi dia minum kopi niatnya apa? <laughs> Nanti malam biar enggak ngantuk kalau mencuri. Nah, Allah musta'an. Jadi apa haram hukumnya? Tergantung niat dan tujuan tadi itu. Nah, barakallahu fikum, perlu diperhatikan ya. Naam. Kita lanjutkan Qala al-mu'alif rahmatullah alaih. Jadi sudah kita hafal ya. Al-ahkam at-taklifiyah ada berapa? Lima. Itu dihafal itu na'am Karena sekarang kita yang kita pelajari bukan apa? Bukan al-qawaidul fikhiyah tapi na'am barakallahu fikum usul fikih. Jadi usul fikih lima perkara ini juga penting. Qawaidul fikhiyah nanti yang lima itu lain lagi. Yang lima yang kita, kita sebutkan tuh al-umur maqasidihah. kemudian al-masyaqqatu dzil kemudian al yakinu la yazul la darar wa dirar, al-'adah muhakkamah itu lain lagi urusannya. Itu nanti masuk dalam ah, dalam apa? Al-qawaidul fiqhiyah. Mohon salah ya? Naam. Qala al-mu'allif rahmatullahi alaih al-Imam al-Amriti rahmatullahi alaih ma'a sahih mutlaqan wal fasidi min qa'idin hadani aw min abidi. Qala Syekh Muhammad bin Shalih al faymin rahmatullahi alaih Adhafa al-muallif rahimahullah as-sahiha wal fasida ila al-ahkam at-taklifiyah. Perhatian ini. Muallif mengikutkan atau menyandarkan mengenai perkara yang sahih atau rusak. Ada dua jenis ya. Perkara itu sahih atau rusak disandarkan kepada hukum-hukum taklifiyah ini. Paham belum maksudnya ini? Karena hukum taklifiyah ini nanti akan menjadi rusak dan akan menjadi sahih tergantung dengan apa? niatnya. Misalkan yang pertama, saya ambil contoh dulu biar enggak bingung. Wajib. Perkara wajib ini kalau orang itu mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala, pekerjaannya sahih enggak? Sahih. Tapi ketika dia mengerjakan karena ria, mengharapkan pujian manusia, sanjungan manusia, biar dilihat manusia, rusak enggak? Rusak. Berarti apa? Berarti ternyata ahkam taklifiyah tadi sama beliau ditambahkan dua perkara ini. Perkara yaitu dua perkara apa? Rusak dan benarnya amalannya. Ketika dia meninggalkan sebuah perkara haram, ada dua kemungkinan enggak? Naam. Ketika dia meninggalkan karena apa? Biar dipuji, biar disanjung, biar dilihat. Berarti rusak amalannya? rusak. Dia meninggal kepada haram karena imtisalan, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Oleh karena itu sebagian para ulama menambahkan definisi mengenai apa? Wajib. Kalau perkara wajib itu adalah apa? Nama amara bihi syari' ala wajhil ilzam. Paham ya? Itu nah barakallahu fikum wa hafizakumullah itu maknanya. Jadi syariat itu itu sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dalam bentuk harus dikerjakan. Nah, oleh karena itu para ulama menambahkan ketika masalah apa? Hasil dan tujuannya. Ya, kalau perkara wajib apa? Mayusabu fa'iluhu imtisalan. adalah arti imtisalannya ini penting. Karena kalau cuma sekedar mayusabu fa'iluhu, orang yang mengerjakan dapat pahala, belum tentu. Kalau dia mengerjakannya karena apa? Karena riya, dapat pahala enggak? Enggak dapat. Jadi ada lafaz imtisalan. Antum jumpai artikel-artikel yang ada biasanya mereka menambahkan apa imtisalan. Mungkin sudah kita lewati dulu di usul al-usul min usul juga sama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menambahkan imtithalan. Jadi, mayusabu fa'iluhu imtithalan wa yanam wa la yu'aqab tarikuhu. Paham ya? Nah, itu. Yaitu orang yang apa? Yang mengerjakan dapat pahala namun dalam keadaan apa dia ketika mengerjakannya imtithalan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan dalam dalam keadaan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan perintahnya tadi. Tapi kalau riya ya enggak dapat. Mohon salah ya. Kita lihat sini. Wa fihi Namun kalau dua perkara ini diikutkan dalam ahkam taklifiyah itu perlu dicek lagi. Fihi nadhar, perlu dicek lagi. Nah, apa maksudnya ya? Karena ahkam al-ahkam taklifiyah cuma lima itu saja. Kalau dua ini diikutkan berarti totalnya tujuh. Nah, itu fihi nadhar. Li'anna wasfal sihha wal fasad laisa wasfan lil amal alladhi wujjiha lil mukhatab. Ya enggak? Dikarenakan sifat benar atau rusaknya, ya enggak? Benar atau rusaknya sebuah amalan itu bukan sifat untuk amalan yang ditujukan kepada orang yang diajak bicara. Intinya kamu tuh mengerjakan itu loh. Intinya kamu tuh meninggalkan perkara rusak atau tidak rusak itu nanti lagi. Tergantung dengan niatnya. oh ya? Nah, itu bal huwa hukmun wad'iyyun wad'ahu syari' alamatan ala nufudhi hadha syai' perhatikan bahkan yang namanya apa na'am barakallahu fikum habibakumullah, rusak atau benarnya amalan itu adalah hukum wad'i hukum yang diletakkan wad'ahu syari' hukum yang diletakkan siapa yang meletakkannya syariat ini meletakkannya alamatan sebagai tanda ala nufudhi hadzal syai' terlaksanakannya sesuatu ini paham ya nah kalau terlaksanakan kewajiban dalam keadaan mengharapkan wajah Allah, berarti apa? Sahih. Kalau terlaksanakan kewajiban itu tapi dalam keadaan ria, maka apa? Rusak. Itu aja. Tanda sebagai tanda aja kan? Tanda. Wa illa pada asalnya global gitu aja. Nah. Kata beliau apa? Bal huwa hukmun wad'iyun wad'ahu syari bahkan dia adalah hukum wad'i yang diletakkan oleh syariat alamatan sebagai tanda ala nufudhi hadzal syai' wa adami nufudhi. Sebagai tanda untuk apa? Menunjukkan terlaksanakannya perbuatan ini dan tidak terlaksanakannya. Apa itu ya? Nah, barakallahu fikum tanda seperti itu. mahu misalnya ya? Ewa, misalkan ada orang hukum sholat maghrib itu wajib enggak hukumnya? Wajib. Namun dia sholatnya maghrib itu jam 5 sore. Paham ya? Dia melaksanakan sholat maghrib jam 5 sore Nah, datanglah namanya ahkam wad'iyah, hukum peletakan untuk menunjukkan terlaksanakan belum kewajiban tersebut. Paham ya? Manakala kewajiban salat maghrib dilaksanakan pada jam 5 sore, berarti pelaksanaan tersebut terlaksana atau tidak? Terlaksana cuman rusak. Rusak dalam artian enggak sah gitu loh. Paham ya? Kapan sahnya? Ketika masuk waktunya. Paham belum? Ketika masuk waktunya karena waktu itu kan menunjukkan sebab untuk dilakukannya apa? sholat tersebut. Kalau belum nah kalau sebabnya tidak ada, berarti tidak ada perbuatan ya, itu. Paham ya? Nah, sholat duhur jam 10 pagi. Nah, sebab sholat duhur itu karena masuknya apa? kan itu. Kalau belum masuk waktu sholat duhur jam 10 pagi sah nggak? Ya nggak sah. Maafkan sholatnya. Kita lihat di sini. Nah, Masya Allah pembahasannya seru sekali nih. Ya, yang bisa merenungi seru. Seru ya? Seru. Nah, Famasalan maka sebagai contoh, idza fa'ala al-mukallafu as-salata. Sekarang orang yang terbebani syariat, jika dia mengerjakan salat ala wajhin salim, perhatian ini, salatnya dalam di atas bentuk yang selamat. Tam syurut, sempurna syarat-syaratnya. Khalin minal mawani' ya, bersih daripada penghalang-penghalang. Musami dzalika sahihan, kita namakan itu sahih. Ya enggak? Nah, dalam artian ketika salat, salatnya gerakannya persis seperti gerakannya Rasulullah misalkan. Eh, salat-salatnya. Kemudian syarat-syarat sempurna, wudu, bersuci nanti misalnya, menghadap kiblat, paham ya? Yang kemudian kosong dari penghalang-penghalang. Dalam artian dia tidak berhadat, paham ya? Dia tidak kafir. Nah, salatnya sangat sah. Lakin hal hadhihi sihah min awsafina nahnu. Tapi perhatikan dulu. Akan tapi apakah kebenaran atau dikatakan sahnya ini min awsafina dari sifat-sifat kita, kita mensifatinya? Fayuqal sahha alaina. Benar dari kita. Eh? Nah, sah alaina. Naam. Sah alaina benar untuk kita. Au ma asbah dzalik atau apa yang serupa dengan itu? Al jawab ini masih sambungannya ya. Afan ya. Lakin hal hadhi sihhatun min awsafina nahnu fayuqalu sah alaina au ma asbah dzalik. Akan tetapi pertanyaannya sekarang, apakah sahihnya ini, dikatakan sahnya ini eh, bersumber dari sifat-sifat kita sehingga dikatakan ini benar untukmu eh, atau sah untukmu atau yang serupa dengan itu al-jawab la al-jawab maksudnya enggak buka maksudnya bukan dari kita itu loh nam as-sihah hukmun wad'iyyun wad'u syari' alamatan 'alal nufud namun sahnya tersebut kebenaran tersebut benarnya perbuatan tersebut nah adalah hukum yang sifatnya diletakkan siapa yang meletakkan syariat ini sebagai tanda 'alal nufud Tanda apa? Untuk menunjukkan terlaksanakan sebuah perbuatan tersebut. Wal fasadu hukmun wad'iyun dan rusak pun juga hukum yang diletakkan wad'u syari' yang diletakkan syariat alamatan sebagai tanda ala adam nufud, tanda yang menunjukkan apa? tidak terlaksanakan perbuatan tersebut. Paham belum ini? Dan nah. Itu. Mafhum salah ya? Di syariat menjadikan tanda terlaksanakannya salat maghrib ketika masuk waktunya. Manakala ada orang salat maghrib belum masuk waktunya berarti apa? fasid. Tandanya seperti itu. Li'anna al-fi'lal fasid la yanfudhu syar'an. Karena perbuatan yang rusak itu la yanfudhu tidak terlaksana secara syariat. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Faswab idzan jika demikian berarti yang benar annal ahkam at-taklifiyah khamsatun faqat. Hukum-hukum pembebanan syariat ini cuma lima saja. Iyal wajib wal mandub wal mubah wal makruh wal muharram. Itu wajib, mandub, mubah, makruh, muharram. Paham ya? Nah, perkara yang wajib harus dikerjakan. Pelakunya kalau mengerjakan karena imtisal, mengharapkan wajah Allah Subhanahu dan pahalanya, dapat pahala. Ya. Mandub sunnah, ya, perkara yang sifatnya apa? Perintah tapi tidak dalam bentuk harus dikerjakan. Boleh mengerjakan, boleh tidak, yang afdal mengerjakan. Mubah perkara yang boleh. Ya, dalam artian tidak ada keterkaitan dengan wajib atau haram atau yang semisalnya, tergantung niat dan tujuannya. Tergantung niat dan tujuannya. Perkara makruh, makruh juga perkara yang bebas. Mau meninggalkan silakan, tidak tidak masalah. Cuman kalau meninggalkan apa? Afdal. Al-muharram wajib ditinggalkan. Nah, kalau meninggalkan dalam keadaan imtisalan mengharapkan wajah Allah Subhanahu taala dan mengerjakan enam syariatnya maka yujar kasih pahala. Paham maksudnya ya? Naam. Wa tartibuha ai al hakam taklifiyah dan urut-urutannya mengenai ahkam taklifiyah ala ma turid. Dah terserah kamu katanya, kata Syekh Ibnu Taimin. Mau urutkan terserah kamu bolak-balik silakan itu loh. Yang penting tahu itu. loh. al ahsan, tapi walaupun boleh terserah kamu, tapi yang lebih bagus anturat tiba imma 'alal ashad. Imma kamu mengurutkannya sesuai dengan kadar ashad. Ashad itu maksudnya perintah yang sangat itu. Wa imma 'ala syai' ma'a muqabilih. Atau kamu urutkan nah barakallahu fikum sesuai dengan sesuatu atau di atas sesuatu yang ma'a muqabilih. Bersamaan dengan lawannya gitu. Paham ya? Lawannya. Berarti Wajib lawannya apa? Haram misalkan. Eh, makruh lawannya sunnah atau hadapannya berarti seperti itu, Mam. Paham ya? Jadi wajib, muharram, mandub, makruh, mubah. Fa in rattab fa in rattabnaha 'ala al-muqabalah. nah Kalau seandainya kita mengurutkannya berdasarkan lawannya, kulna kita katakan al-wajib wal muharram. Lawannya kan berlawanan kan? Wal mandub wal makruh berlawanan juga kan? wal mubah itu urutannya. Wa in rattabnaha 'ala ashadd. Namun jika kita urutkan berdasarkan asyad. Nah, asyad itu dalam artian nah barakallahu fikum eh, yang sifatnya tegas itu loh. Jadi dari yang tegas kemudian yang tidak terlalu tegas. Amnya dari yang harus dikerjakan eh, kemudian setelahnya tidak harus dikerjakan. Dari yang harus ditinggalkan yang setelahnya tidak harus ditinggalkan dalam bentuk harus. Paham ya? Seperti itu maksudnya. Asyad itu maksudnya itu karena asyadnya kuat ya. Dari dilihat dari kuatnya, yang paling kuat perintahnya. Kalau wajib perintah yang paling kuat kan? Sunnah di bawahnya itu maksudnya. Kulna al-wajib suman mandut Karena wajib apa? Wajib ada perkara yang ma'amara bihi syari' ala wajhil ilzam. Ya kan? Fil fi'l kan, ya. Sebuah sebuah perkara yang syariat itu memerintahkan tapi dalam bentuk harus dikerjakan. Naam. Kalau mandub apa ma amara bi la ala wajhil zaman itu. Itu definisinya bisa dilihat dalam al-usul min usul ya. yang enggak ngundang-undang. Nah, jadi kalau mandub ma amara bi la ala wajhil ilzam. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat tapi apa? Tidak dalam bentuk harus dikerjakan. Mahfum salah ya? Suman mubah, kemudian mubah. Nah, urut-urutannya mubah. Karena karena mubah bebas, gitu loh. Sumal makruh, kemudian makruh. Sumal muharram, kemudian muharram. E, makruh perkara yang mau meninggalkan silakan tidak ada masalah, kemudian itulah itu muharram, harus ditinggalkan. Nah, wala amru fi hadza sahlun, perkara masalahnya bebas, mudah. Al-muhim an nafham an al-ahkam taklifiyah khamsah itu. Intinya apa intinya? Intinya kita paham bahwa hukum-hukum pembebanan syariat ada lima. Intinya itu kan intinya. Nah, barakallahu fiikum intinya itu. Wa qalu min qa'idin ay al-qa'id 'an ibadah. Nah, maksudnya Al-qa'id an-ibadah wa ka'annahu yuridu bidzalika al-mu'amalat. Maksudnya adalah apa? Nah, berkaitan masalah muamalah, muamalah. Nah, seperti itu. Ai al-qa'id an-ibadah maksudnya sini disebutkan min qa'idin hadani aw min abidin. Nah, barakallahu fikum maksudnya masalah muamalah. Ai al-qa'id an-ibadah maksudnya orang yang nah barakallahu fikum melaksanakan ibadah wa ka'annahu yuridu bidzalika al-mu'amalat Seakan-akan beliau menginginkan dengan itu adalah muamalat masalah muamalah. Fasahihu wal fasid yakunani fil muta'abbid. Wa fil qa'id an ibadah wa wa al muamalat. Maksudnya rusak dan maksudnya benar dan rusaknya ini kedua-duanya terjadi pada apa? Nah, barakallahu fikum pada orang yang melakukan ibadah tersebut dan orang yang tidak melakukan ibadah tersebut. Naam. Wa huwal muamalat masalah muamalah. Ini nanti akan dijelaskan ya barakallahu fikum maksudnya apa? Maksudnya nam rusak dan tidak rusaknya itu kan tergantung dia melaksanakan atau tidak itu. Itu intinya itu. Artinya yang dia beribadah melaksanakan tepat pada waktunya maka sah. Yang dia itu menghindarkan diri tidak beribadah ya berarti belum terlaksana itu saja. Dalam masalah muamalah. Muamalah juga transaksi jual beli. Jual beli kalau sudah serah terima, ijab kabul sudah selesai. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Pernikahan juga sama, ijab kabul sudah selesai. Tapi kalau belum belum terlaksana belum terwujudkan itu. Nah, seperti itu. Ada berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Walhamdulillahirabbil alamin.